Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh al Fauzan hafizahullah taala yang mana syarah ini syarah yang sangat berfaedah walaupun ringkas. Namun perlu diperhatikan di dalam syarah ini tentunya ada perkara-perkara yang sangat penting yang harus kita perhatian penuh terhadapnya. Karena Syekh Shalal Al-Fauzan Habibullah taala di dalam menjelaskan sangat gamblang, mudah, kemudian juga singkat, padat serta sangat besar faedahnya. Terakhir kemarin kita ambil adalah syarah penjelasan hadis yang ke dua yang mana hadis yang kedua belum kita selesaikan penjelasan atau syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala yang terakhir kita ambil adalah mengenai tugas-tugas para malaikat yang mereka semuanya memiliki tugas nam barakallahu fikum nam tersendiri ada yang ditugaskan untuk menjaga kuburan menanyai si mayit ketika di alam kubur tersebut ada juga yang ditugaskan untuk menurunkan hujan ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, ada yang ditugaskan untuk meniup terompet atau sangkakala enam kelak di hari kiamat. Kemudian juga masih ada yang lainnya, masih ada yang yang lainnya dari kalangan para malaikat intinya. enam semua para malaikat memiliki tugas-tugas tersendiri. Naam. Kita lihat Ayat yang terakhir kita baca adalah kama fi ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mengenai malaikat yang ditugaskan untuk menjaga amalan-amalan Bani Adam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pada diri kalian ada para malaikat yang menjaga. Yang mereka semuanya para malaikat yang mulia, pencatat amalan-amalan hamba. Mereka mengetahui perkara yang kalian kerjakan. Tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fal malaikatu lahum a'malun muwakkaluna biha yaqumuna biha. Maka segenap para malaikat mereka memiliki tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang mereka ditugaskan untuk melaksanakannya dan mengerjakan tugas tersebut. Wahum jundun min junudillah. Wahum jundun min junudillah. Ini kalau tidak salah kurang wawu ya itu ya. Kalau jamak gitu ya. Wahum jundun min junudillah. Tapi kalau seandainya dia yang diinginkan adalah lafaz mufrad maknanya jamak tidak masalah juga. Wahum jundun min junudillah. Mereka adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara nam Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Naam, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah para malaikat. Yang mengetahui jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yaitu kisah mengenai Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi yaitu ketika Rasulullah na'am berada di langit yang tujuh, di atas langit yang tujuh, yaitu di Sidratul Muntaha. Di sana ada rumah yang dikenal dengan Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur, nah yang senantiasa dimakmurkan di situ. Di antaranya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis adalah para malaikat. Jadi mereka setiap harinya 70 ribu malaikat itu masuk nggak keluar lagi. Yang masuk itu nggak keluar lagi. Setiap hari seperti itu. Menunjukkan bahwasannya jumlah malaikat sangat banyak sekali. Jumlah malaikat sangat banyak sekali barakallahu fiikum. Naam. Kita lihat di sini. Wahum min alim. Wahum min al ghaib atau wahum min alamil ghaib. Dan mereka termasuk alam ghaib. Jadi alam itu ada dua ya, ada alam gaib, ada alam yang nyata, alam nampak. Kalau sekarang ini kita berada di alam yang mana? Alam yang nyata, alam nampak, alam dunia. Nah, cuman di sana ada alam yang dikenal dengan alam gaib. Alam yang tidak nampak, yang kita tidak bisa melihat dengan panca indera kita. Alladzina la narahum, yaitu alam yang kita tidak bisa melihat mereka, walakinna nu'minu biwujudihim, tapi kita semuanya beriman tentang adanya para malaikat. Harusnya kita semuanya beriman bahwasanya para malaikat itu ada walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Mahfum? Naam. Kita lihat di sini wa nu'minu bi a'malihim allati dzakarallahu jalla wa ala. Dan kita beriman eh, dengan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan mereka yang Allah Taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim annahum yaqumuna biha bi amrihi subhanahu wa ta'ala bahwasannya para malaikat mereka mengerjakan perintah-perintahnya yang Allah telah perintahkan sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan dan sifat para malaikat tersebut. Naam, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah taala terhadap perkara yang diperintahkan dan bahkan mereka mengerjakan terus-menerus sesuai dengan apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Enggak pernah nolak bangkang itu enggak pernah malaikat. Adapun yang mengenakan dulu sebenarnya ada. Nah, akhirnya diusir dan menjadi iblis itu keliru ya. Iblis bukan dari kalangan malaikat. Walaupun rangkaiannya kisahnya memang seakan-akan terkesan iblis itu malaikat. Hanya saja karena enggan untuk sujud akhirnya diusir. Itu enggak benar ya. Yang sahih iblis itu termasuk pengecualian yang mungkotik istilahnya dalam ilmu bahasa Arab istisna mungkotik Eh? Maksudnya itu istisna yang dikecualikan dan bukan bagian daripada yang dikecualikan, bukan bagian dari malaikat. Yaitu ketika firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis Dan ketika kami perintahkan kepada segenap para malaikat agar mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Ini kalau orang nggak paham terkesan iblis itu masuk dari malaikat. Cuman iblis ini enggan sujud itu loh. Tapi ini enggak benar ya. Yang benar bagaimana ayat yang berikutnya kita pahami baik-baik. Naam wa'id kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa wa kana minal jin fafasaku an amri rabbih. Artinya semua para malaikat itu sujud kecuali iblis. Yang mana iblis termasuk bagian daripada jin. Jadi iblis termasuk alamnya, bagiannya, lingkupannya adalah jin, bukan malaikat. Mahfum insyaallah ya? Naam, kalau kalaupun Nah barakallahu fikum adapun malaikat semuanya taat. Semuanya taat enggak ada satupun yang maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalil yang sering antum dengarkan dan bahkan semuanya hampir menghafalnya. Paham ya? Hampir semuanya menghafalnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang tidak pernah berbuat maksiat, menolak bangkang itu nggak pernah. Dan mereka mengerjakan seluruh apa yang mereka nama Allah telah perintahkan kepada mereka. Seperti itu. Kita lihat lagi. La nah, harafa fil malaikah tidak seperti orang, tidak seperti makhluk yang menyeleweng dari yang mabarakallahu ah, tidak seperti orang yang berpaling Eh, dari para malaikat maksudnya mereka menuduh malaikat itu anak-anak perempuan Allah katanya Allah musta'an jadi mereka ada dari kalangan orang musyrikun yang mereka menuduh bahwasanya para malaikat itu adalah banatullah anak-anak perempuan Allah taala padahal apa mereka sendiri orang-orang yang menuduhkan dari kalangan musyrikun itu enggak senang kalau punya anak perempuan di saat itu di zaman jahiliyah atau yang semisalnya mereka sangat benci kalau punya anak perempuan tuh karena anak perempuan bisa dikatakan enggak bisa diajak jihad kalau misalkan pembagian harta dapat sedikit, paham ya? Istilahnya lemah. Mereka senang kalau bangga kalau anaknya laki-laki. Nah, nah saat itu ya, orang musyrikun mereka posisi tidak menyukai anak perempuan tapi menuduh Allah taala punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Nah, warakallahu fikum. Jadi mereka menuduh beranggapan bahwasanya Allah taala itu memiliki apa? anak-anak perempuan yaitu para malaikat. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan, asyhadu khalqahum apakah mereka itu menyaksikan penciptaan malaikat? Naam. Mereka enggak menyaksikan satupun. Dalam artian apa mereka tidak tahu hanya tuduhan saja. Kemudian Allah Taala juga menyebutkan tentang keberadaan mereka, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka orang musyrikun dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak wanita, anak perempuan, langsung wajahnya menghitam memerah, marah Nah, dalam keadaan enggak suka dengan anak perempuan tersebut, tapi mereka nuduh Allah telah punya anak perempuan yaitu para malaikat. Allahumma musta'an. Faminhum man 'ada ba'dahum kal yahud. Sebagian mereka ada yang musuhi sebagian malaikat seperti Yahud. Orang Yahud benci dengan malaikat Jibril. Nah, kita lihat, yu'aduna Jibril alaihi salam wa yaqulun Jibril wa'aduna. Allahumma musta'an. Mereka orang Yahud eh, memusuhi Jibril alaihi salam seraya mereka berkata Jibril itu musuh kami katanya. Allah musta'an. Padahal Jibril alaihissalam digelari dengan apa? Al-Amin. Eh, digelari dengan malaikat yang terpercaya. Eh, penyampai wahyu, pembawa wahyu yang menyampaikan kepada para nabi dan rasul. Nah, tapi mereka sangat keji sekali memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Walau kana alladhi nazala ala Muhammadin khaira Jibrila la amanna bih. Bayangkan, ini tetap kita katakan mereka bohong. Jadi mereka mengatakan kalau seandainya yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu selain Jibril, kita akan beriman dengannya kayaknya gitu. Padahal apa? Belum tentu. Eh? Ketika yang membawa wahyu, yang menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW siapa? Jibril alaihissalam. Mereka nggak nggak mau beriman. Dan mereka mengatakan kalau seandainya yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu selain Jibril, kami akan beriman katanya. Percaya nggak kita? Jangan percaya. Orang Yahud menasor itu licik sekali. Ya, mereka licik. Dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Karena apa? Termasuk ciri-ciri mereka. Naam, alimu walam ya'malu. Punya ilmu tapi nggak beramal. Itulah ciri-ciri orang Yahud. Ngomong ya ngomong saja. Nah, tapi kalau prakteknya kalau misalkan Allah Taala turunkan Nam wahyu kepada para nabi melalui malaikat yang lainnya belum tentu mereka beriman. Kita lihat. Lakin lamma kana alladziina sala'ahu Jibril fa nahnu la nu'minu bih. Ini termasuk bentuk kurang ajarnya mereka. Akan tetapi nam tatkala yang menurunkan wahyu itu adalah Jibril kata mereka, kami enggak mau beriman dengannya. Alasannya seperti itu. Jadi orang Yahud mengatakan nah manakala yang menurunkan wahyu kepada Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah Jibril, kami tidak beriman dengannya. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya, li'anna Jibril aduna karena Jibril itu musuh kami katanya. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin." Artinya Katakanlah barang siapa yang dia memusuhi Jibril eh, padahal Jibril alaihissalam atau maka sesungguhnya akan turun atau diturunkan kepadanya na barakallahu fikum ada orang tersebut pada hatinya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala padahal Jibril alaihissalam itu yang telah mau turun na barakallahu fikum eh, membawa kebenaran lima baina yadayhi terhadap apa yang ada di hadapannya wa huda wa busra lil mu'minin dan juga petunjuk serta kabar gembira kepada segenap kaum mukminin. Maksudnya Jibril alaihissalam itu yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, yang menyampaikan apa yang ada di hadapan Rasulullah SAW itu Al-Quran. Nah fikum. Namun justru ada yang mengatakan Jibril musuh kami. Man kana wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ternyata ancamannya enggak sampai di situ. Antamannya bagaimana? Barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya, ditegaskan lagi dan memusuhi Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah telah musuh bagi orang-orang kafir. Paham ya? Ini dalil menunjukkan bahwasanya yang memusuhi Jibril saja itu sudah dihukumi kafir. Allah musta'an. Ikhwan fi din azani wasakumullah kita lihat di sini. Wa minasyi'ah aidan man yu'adi Jibril ta'assuran bil yahud. Dari kalangan Syiah saja itu juga ada yang memusuhi siapa? Yang memusuhi Jibril. Nah, dalam rangka kalau kita perhatikan terpengaruh dengan pemikiran yang Yahud. Nah, karena orang-orang Syiah sendiri sebenarnya dari siapa sih pemikiran Syiah itu? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, hafal itu ya. Jadi Abdullah bin Sabah al-Yahudi itu termasuk salah satu pencetus pemikiran Syiah ini. Yaitu waktu itu hulu berlebihan nam di dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hingga mengangkat Ali bin Abi Thalib nam menjadi ilah, menjadi ma'bud. Nah, jadi mereka ghulu, berlebihan, ekstrim di dalam apa? menyanjung Ali bin Abi Thalib dan mengatakan bahwasanya ya Ali antallahu haqqan. Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah. Nah, sehingga Abdullah bin Sabah al-Yahudi saat itu nam barakallahu fikum pengikutnya dan juga Orang-orang yang bersamanya dihukum oleh Ali bin Abi Thalib. Dihukum oleh siapa? Ali bin Abi Thalib dibakar. Nah, dibakar. Allah musta'an. Jadi tidak tidak asing lagi kalau orang-orang Syiah musuhi malaikat Jibril. Karena apa? Karena sumber pemikirannya juga dari orang Yahud. Allah musta'an. Fa yaqul innar risalata li aliyin. Nah, ini. Mereka orang-orang Syiah mengatakan seharusnya risalah kerasulan itu untuk Ali bukan untuk Muhammad kata mereka. Allah musta'an. Walakin Jibril khana wa a'taha li Muhammad. Allahu musta'an. Nah, kemudian Syiah mengatakan akan tetapi Jibril itu pengkhianat, berkhianat, malah memberikan yaitu ar-risalah kerasulan kepada Nabi Muhammad. Jahatnya seperti ini? Jahat sekali, berani-beraninya ngomong seperti itu. mengatakan bahwasanya seharusnya yang jadi rasul tali katanya. Malaikat Jibril itu pengkhianat, Kenapa justru memberikan kerisalahan atau kerasulan kepada Muhammad kata mereka seperti itu. Wa sya'iruhum yaqul al amin wa saddaha an Haidarah. Ini hati-hati perhatikan Bapak ini. Na barakallahu fikum. Nah disebutkan di dalam penyair mereka mengatakan al amin, telah berkhianat al-amin. Siapa al-amin ini? Jibril alaihissalam. Ingat-ingat ya. Jibril alaihissalam digelari dengan apa? Al-Amin. Terkadang digelari dengan apa? Ar-Ruh. Paham ya? Itu ingat baik-baik ya. Terkadang Ar-Ruh itu digunakan untuk Jibril alaihissalam. Sebagaimana dalam surat apa itu? Surat apa itu? Al-Qadaran itu. Na'am barakallahu fikum tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ruh itu Jibril alaihissalam. Nah, jadi terkadang Al-Amin, kadang Naam ruh itu saja, terkadang Ruhul Qudus apa maksudnya ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Jadi, penyair mereka sudah mengatakan apa? Khanal amin wa saddaha an haidarah. Eh, telah berdusta, eh, telah berkhianat al-amin maksud Jibril. Eh, dan al-amin di Jibril menghalang-halangi risalah itu dari Haidarah. Siapa Haidarah? Ali bin Abi Thalib ingat-ingat gelarnya Haidarah. Kenapa digelar Haidarah? Kenapa gelaran Aidaroh untuk Ali bin Abi Thalib apa sebabnya kemarin? Kenapa antum? Nah, pandai memainkan pedang. Karena Ali bin Abi Thalib memang dikenal jago dia ya. Nam ketika memainkan pedang melawan musuh itu jangan tanya. Nam digelari dengan Haidarah sama sini ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku Haidarah. Nah, barakallahu fikum karena was, <clears throat> beliau terkenal dengan pandai memainkan pedang tadi itu. Haidarah. Ya Dihafal itu ya. Naam. Berikutnya, wa minan nasi khususan al-musyrikin man yaqul al-malaikatu banatullah. Ini yang kami sebutkan tadi. Dan di antara manusia secara khusus adalah orang-orang musyrikin, mereka berani-beraninya ada yang mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah bayangkan. Padahal mereka sendiri nggak suka kan? Nggak suka. Lahir anak perempuan itu nggak suka mereka, tapi berani-beraninya mengatakan Allah Taala punya anak perempuan terbalik yang seperti ini. Allah musta'an. Kita lihat. Naam, al-malaikatu banatullah ta'ala. Naam, al-malaikatu banatullah sebagian mereka ada mengatakan malaikat itulah anak-anak perempuan Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci dan maha agung terhadap apa yang mereka ucapkan. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inasa." Allahumma musta'an. Mereka orang-orang musyrikun menjadikan para malaikat yang mereka ada hamba-hamba Ar-Rahman itu sebagai inas anak-anak perempuan Allah. Ingat-ingat ya, tuduhan dari orang musyrik ini enggak benar ya. Jadi mereka menuduhkan bahwasanya hamba-hamba Allah yaitu al-malaikah dikatakan anak-anak perempuan Allah. Benar atau enggak ini tuduhannya? Enggak benar. Asyhadu khalqahum dibantah. Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Nah, apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Perhatikan baik-baik. Nah, jadi orang-orang al-musyrikun tuduhannya seperti itu. Maka ta'ala amlahul banatu wa lakumul banun. Nah, dibantah juga. Eh? Kenapa kalian berani langsung menetapkan Allah Taala punya anak-anak perempuan sedangkan kalian punya anak laki-laki? Maksudnya itu kalian senang bangga, nah, menisbahkan atau senang kalau punya anak laki-laki, tapi padahal kalau anak perempuan kalian benci, dinisbahkan untuk Allah Taala itu loh. Paham ya? Sebagaimana ayat yang sudah kami sebutkan tadi. Naam, atau akan disebutkan nanti kita lihat. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila salah satu di antara mereka dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak wanita, justru wajah mereka berubah menjadi hitam, marah. Seperti itu bayangkan. Tapi mereka nuduh Allah Taala punya anak apa? Punya anak perempuan. Ini sangat Allah musta'an sangat lancang sekali intinya. Qala wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba annalahumul husna. Allah musta'an. Mereka menjadikan untuk Allah taala perkara-perkara yang mereka benci. Mereka kan enggak suka. Mereka enggak suka kalau punya anak perempuan, tapi mereka menjadikan anak perempuan untuk Allah taala. Wa tasifu alsinatuhumul kadhib dan lisan-lisan mereka nam telah apa? mensifati dengan kedustaan. Annalahumul husna bahwasanya mereka akan mendapatkan al-husna, balasan surga atau yang semisalnya, dusta semuanya. Allahu musta'an. Wa qala ta'ala astafal banati 'alal banin, Malakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun? Naam. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah, mereka-mereka eh, memilihkan untuk Allah taala anak-anak perempuan. Padahal mereka sendiri pengennya anak laki-laki gitu loh. Ah. kemudian apa malakum kaifa petakumun? Bagaimana? Nah, kalian menghukumi seperti itu. Apalah tetap karun? Tidakkah kalian berpikir? Tidaklah kalian mengingat? Maksudnya mereka itu pengen senang kalau anak laki-laki yang mereka miliki, tapi posisi dalam keadaan seperti itu mereka benci anak perempuan dan menisbahkan anak perempuan itu na'am barakallahu fikum adalah anak-anak Allah taala itu malaikat tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat Fa idza kuntum la tardawna al-banat li anfusikum wa takrahunahunna fa kayfa tansibunahunna ila Allah jalla wa ala maka apabila kalian saja enggak ridha anak-anak perempuan dinisbahkan untuk kalian dan kalian benci dengan anak-anak perempuan maka bagaimana kalian justru menisbahkan anak-anak perempuan kepada Allah taala ini pertanyaannya ya untuk mereka ya Ma'anallaha lam yattakhid walada padahal Allah taala tidak menjadikan seorang anak pun tidak, tidak perempuan tidak pula laki-laki. Lam yalid walam yulad. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan selama-lamanya sejak dahulu dan hingga nanti tidak pernah Allah taala apa? memiliki anak dan juga tidak pula diperanakkan. Kita lihat di sini. Walakin hada min babir rad alaihim. Akan tetapi ini dalam bentuk bantahan terhadap mereka. Wa bayani fasadi qaulihim dan menjelaskan tentang rusaknya ucapan mereka. Kama annan nasara yaqulun, perhatikan baik-baik, sebagaimana orang-orang Nasara mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Jadi kata mereka Al-Masih ibnullah. Nama qalatul yahudu Uzair Uzairu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatul Nasara Al-Masih ibnullah. Dan orang-orang Nasara mengatakan apa? Al-Masih siapa Al-Masih? Isa alaihissalam anak Allah. Dibantahlah Allah Subhanahu wa taala Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaula alladziina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Artinya itu sekedar ucapan-ucapan mereka saja. Ucapan-ucapan mereka yang dusta yang menandingi menyerupai ucapan-ucapan orang kafir terdahulu. Nah, kemudian Allah taala pun apa akan merangi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan? Sebabnya karena mereka menuduh untuk Allah taala dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allahul musta'an. Naam sabun fanasabu lillahi jalla wa ala al-ibn. Mereka menisbahkan untuk Allah taala itu seorang anak. Ini orang Nasara ya, kalau orang Yahud menisbahkan siapa anak Allah tadi? Uzair. Allahul musta'an. Wal musyrikuuna nasabu lahul banat. Orang-orang musyrikun tambah parah lagi. Nah, mereka menisbahkan juga untuk Allah taala anak-anak perempuan. Padahal mereka enggak suka kalau punya anak perempuan. Wallahu jalla wa ala, wallahu jalla wa ala lam yattakhid sahibatan wala walada. Allah Taala enggak pernah menjadikan seorang kekasih atau istri tidak pula anak. Jadi jangan sampai kita menuduh yang tidak-tidak ya. Allah Taala telah berfirman dalam satu surat penuh khusus surat yang membahas masalah apa? Tauhid Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas. Paham ya? Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam lam yulad wa kufuan ahad. Na'am barakallahu fikum wa lam yakullahu kufuwan ahad. Na'am. Jadi tidak ada satupun yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azan wasakumullah. menjadi perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat di sini, li'anna al-walada juz'un al walid wa shabihun bil walid. Karena yang namanya anak itu bagian dari na'am al-walid orang tua. Dan ada unsur keserupaan dengan orang tuanya. Apa maksudnya ya? Seringnya kalau seorang anak itu ada keserupaan dengan orang tuanya, mungkin serupa dengan bapaknya atau dengan ibunya, seringnya. Kalau lah seandainya nggak ada yang mirip, mungkin dengan keluarga yang lainnya, mungkin enam kakeknya atau neneknya seperti itu. Naam. Wallahu jalla wa ala laisa lahu Sedangkan Allah taala tidak ada sedikit pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala tidak, pula yang nah menemani atau bersama Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Enggak ada sama sekali. Wa huwal ghaniyyu subhanahu wa ta'ala laisa bihajatin ilal aulad. Dan dia itu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ghani, zat yang maha kaya, tidak butuh laisa bihajah ilal aulad, tidak butuh dengan anak-anak. Kalau kita manusia biasa, butuh. Terkadang nan sebagai apa para kalau fikum penghibur, terkadang juga membantu orang tuanya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh nan sama sekali. Tabarakalladzi Nazzalal al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Dalam surat Al-Furqan dijelaskan juga. Nama ayat-ayat yang setelahnya mengenai bahwasanya Allah Taala benar-benar tidak menjadikan anak sama sekali. Mohon ewana'an barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ar-ruknus salis rukun yang ketiga. Ini berkaitan masalah penjabaran rukun imannya, penjabaran rukun iman. Ar-ruknus salis rukun yang ketiga al-imanu bil kutubi al-munazzalah. Beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Nah, kitab-kitab yang diturunkan apa saja? Taurat, eh? Injil, Al-Quran, apa? Antum? Zabur, apa lagi? Apa? Suhuf Ibrahim dan Musa. Itu yang diperkenalkan dan ditunjukkan dalam artian dikabarkan kepada kita semuanya. Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, Naam, Suhuf Ibrahim dan Musa. Adapun yang lainnya bagaimana? Semuanya punya kitab. Semua para nabi punya kitab hanya saja tidak dikabarkan kepada kita mengenai nama-namanya. Yang dikabarkan secara terperinci kita imani secara terperinci, yang tidak dikabarkan kita iman secara apa? global. Apa maksudnya ya? Bahwasanya semua para nabi punya kitab. Dalilnya mana? Naam ahsan wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami telah turunkan bersama mereka itu para nabi dan rasul al-kitab dan juga al-mizan sebagai apa? Enam ajaran atau syariat. Paham ya? Masing-masing nabi seperti itu punya kitab semuanya, cuman ada yang diberitakan kepada kita nama-namanya, ada pula yang tidak. Mafhum soalnya? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat. Fatu'minu bi anna Allah anzala kutuban 'ala rusulihi. Maka kita semuanya maka hendaknya beriman bahwasanya Allah taala telah menurunkan kitab-kitabnya terhadap para rasulnya. Wahya min kalamihi wa wahyi. Yang mana Al-Qur'an yang mana kitab-kitab tersebut termasuk na'am bagian daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala dan wahyunya. Karena Dikatakan min kenapa? Karena bukan Al-Qur'an saja, Al-Qur'an juga ucapan Allah Subhanahu wa taala. Taurat juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, Zabur, Injil, intinya Al-Kutub Al-Munazzalah, kitab-kitab yang diturunkan itu semuanya kalamullah jalla wa ala. Paham ya? Jadi Allah taala berbicara kapan saja sesuka Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apa saja itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meyakini Allah taala berbicara. Mau salah ya? Seperti itu, enggak perlu kita menanyakan, "Lah bagaimana bicaranya?" Wallahu a'lam. Selesai. Yang jelas Allah Taala berbicara sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Wa fiha syar'uhu wa amruhu wa nahyuhu. Dan di dalam kitab-kitab tersebut ada syariatnya dan perintahnya serta larangannya anzalaha ala rusulihi li ajli bayanil haqqi wa nahyi batil. Allah taala menurunkan kepada para rasulnya dalam rangka untuk menjelaskan al-haq dan melarang dari kebatilan. Wa li ajli hidayatin nas dan juga dalam rangka apa? memberikan petunjuk kepada manusia. Di antaranya Al-Quran. Al-Quranul Karim Allah Taala telah merinci serinci-rincinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu kami telah merinci dengan serinci-rincinya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai Allah Subhanahu Wa Taala telah menjabarkan, menyebutkan tentang langkah-langkah dan jalan-jalannya orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat. Naam yaitu firmannya apa lafadznya itu? Hah? Apa ayatnya itu? Enam, apa ayatnya awalnya tadi? Enam, eh, eh, ahsan barakallahu fikum, maka dzalika nufasilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Artinya dan seperti itulah kami telah merinci ayat-ayat kami agar semakin nampak jalannya orang-orang mujrimin, orang-orang jahat rinci semuanya. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin, agar semakin nampak jalannya orang-orang yang jahat. Semua disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membongkar jalannya orang-orang mujrimin. Oleh karena itu kita sebagai hamba-hamba Allah taala jangan takut kalau membongkar kedoknya orang hizbin. Al-bid'ah dalal, menyampaikannya hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan apa? Jangan kita diam dari kebatilan. Karena diamnya seseorang dari kebatilan itu bagaikan apa setan yang bisu. Nah, sudah diserupakan dengan setan bisu lagi. Paham ya? Jadi sampaikan al-haq tersebut sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Nah, jangan takut barakallahu fikum sudah kita lewati pada pelajaran yang sebelumnya dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar bahwasanya kita semuanya diarahkan, didorong agar tidak takut di dalam berdakwah dengan polemik atau enam faktor-faktor yang sebagai penghambat dakwah seperti terkadang ada ancaman, ada kritikan, itu enggak perlu takut. Hadapi. Hadapi dengan apa? Dengan sesuai dengan kenyataan dan hakikatnya. Karena kalau kita takut di dalam berdakwah, takut mati, takut di penjara, itu enggak akan jalan. Tidak akan jalan barakallahu fikum. Yang jelas kita harus menyampaikan al hak Qul al walau kana murran sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Namun semuanya tentunya di dalam menyampaikan al-haq melihat yang namanya apa? Si konpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Tidak sembarangan. Nah, barakallahu fikum karena di dalam berdakwah Allah taala sudah mengatur dan mengarahkan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tiga cara perhatikan baik-baik. Berdakwalah kalian, menyeru kepada jalan Rabb kalian Pertama dengan hikmah. Hikmah itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. al syai' fi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak serampangan, tidak sembarangan, dilihat. Yang ngaji itu baru-baru orang baru ngaji atau orang lama? Kitab yang diajarkan diperhatikan. Jadi hikmah itu dia tiga perkara. Mengetahui apa yang akan diajarkan, mengetahui keberadaan orang yang belajar, kemudian mengetahui apa yang akan disampaikan. Paham ya? Jadi enggak sembarangan. Antum misalnya ngajar di masyarakat awam, baru datang gitu, nah langsung ngajarkan Alfiyah Malik misalkan. Orang enggak paham. Atau misalkan mengajarkan langsung Tahawiyah misalkan, atau langsung kitab-kitab yang tinggi. Itu bisa jadi mereka enggak paham, bingung. Tapi ajari secara bertahap, sedikit demi sedikit. Tauhid, akidah yang benar, apa itu tauhid, apa itu syirik. Insyaallah dengan berjalannya waktu mereka akan paham. Nah, di dalam belajar bahasa Arab juga sama antum ajarkan secara berurutan. Kitab yang dasar, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, sampai kitab yang tinggi. Itulah yang dikenal dengan apa? Al-alim rabbani. Sebagaimana para ulama menyebutkan al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Jadi seorang alim rabbani mereka adalah orang-orang yang apa? mengajarkan ilmu kepada manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Karena ilmu juga ber bertingkat-tingkat. Ilmu bertingkat-tingkat barakallahu fikum. Oleh karena itu butuh kesabaran. Di dalam belajar butuh apa? Kesabaran. Dua tahun enggak cukup. Dua tahun enggak? Enggak cukup. Mamnya. Bahkan dua puluh tahun belum dikatakan cukup juga. Tapi kapan sampai meninggal dunia orang belajar itu? Sebagaimana ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi dengan semakna talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah Mencari ilmu itu mulai di tinta yang dialirkan untuk mencatat faedah sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Sampai masuk dalam mana? Liang lahat kuburan baru sudah selesai. Sudah tamat sudah, enggak mencari ilmu lagi. Karena sudah dalam kuburan. Paham ya? Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan itu kematian. Jadi enggak ada batasannya ya. Kalau sudah dapat LC sudah eh, berpangku tangan bersila misalnya enggak. Paham ya? Enggak perlu jabatan-jabatan gelar-gelar LC, MSc, DKK itu enggak perlu. Paham ya? Atau DLL enggak perlu. Seperti itu enggak perlu barakallahu fikum. Yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah mengutamakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amplopnya. Paham ya? Bukan karena amplopnya, bukan karena uangnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala enggak minta-minta, enggak mengharapkan pemberian orang. Paham ya? Cuman perkara seperti ini jangan sampai dijadikan alasan nam untuk berhenti dakwah gara-gara harta jangan. Kalau yang datang sedikit enggak mau ngasar, enggak mau ngisi. Lah kenapa? Karena sedikit nanti uangnya. Paham ya? Nah, kalau cuma 10 orang baru 1 juta, kalau per orang 100 ribu. Paham ya? Jadi pengennya 30 orang ke atas. 3 orang yang datang, afan libur dulu Nah, seolah lain kali lagi kalau banyak orangnya. Ini para dai yang mencari uang seperti itu sebagian mereka. Jadi menarget kalau cuma orangnya sedikit nggak mau ngajar dia. Karena dapatnya sedikit. Paham ya? Allah mustahil kalau kita tidak sedikit banyak selama dia ikhlas mengharapkan nam ridha Allah Subhanahu wa taala yang ini belajar diajari. Diajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. 20 tahun itu paling sedikitnya. Nam di belajar ya. Kalau antum pelajari baik-baik sejarahnya para ulama terdahulu, antum bisa melihat artikel atau istilahnya naam sirah-sirah para ulama terdahulu berapa tahun? 20 tahun, bayangkan. Jangan cuma 2 tahun, anak sudah 2 tahun di Jawa. Lah terus kenapa? Kami kurang. Nah, mau di Jawa di mana, di luar Jawa, di luar negeri, dalam negeri 2 tahun itu kurang. 6 10 tahun aja masih kurang. Paham ya? Karena ilmu itu sangat luas sekali. Ilmu sangat luas sekali Sebutkan dalam pepatah bagaikan apa? Lautan yang sangat luas sekali. Nah, walaupun duduk seribu tahun, tidak apa? Tidak bisa meraih semuanya. mahawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasanah. Innamal ilmu ka zahirin, zafirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsana Artinya tidak akan mampu seorang pun mengambil semua ilmu walaupun duduk berapa tahun? Seribu tahun. Nah, umur kita berapa? Sekitar 60 sampai 70 saja. Yang 80 ke atas itu sedikit sekali. Paham ya? Ini duduk seribu tahun saja taruhlah dikasih umur panjang seribu tahun itu nggak bisa ngambil ilmu semuanya karena ilmu bagikan lautan yang sangat luas ambillah ilmu yang paling bermanfaat ilmu Al-Quran wa sunnah ilmu akidah sahihah ilmu mahat yang benar ilmu tauhid seperti itu nah barakallahu fikum tapi jangan meninggalkan adab dan akhlak karena ahlu sunnah nah mengambil semua ilmu yang berkaitan masalah agama syariat kita ini jadi bukan yang penting mahatnya mahat lurus akidah benar dah, Enggak perlu beradab, enggak perlu berakhlak. Keliru enggak itu? Keliru. Paham ya? Lewat di masyarakat, salam pun enggak, senyum pun enggak pernah. Paham ya? Wajahnya keras misalkan jangan. Nah, siapa? Assalamualaikum. Atau sapaan-sapaan yang lain yang mereka paham intinya tidak berseberang syariat enggak masalah. Karena apa? Karena adab akhlak butuh. Eh, jangan sampai kita tertipu dengan bisikan orang-orang yang penting manhajnya, manhajnya kokoh, akidahnya lurus katanya tapi nggak beradab, nggak berakhlak keliru. Akhlak adab penting sekali karena masyarakat awam yang jauh dari ilmu mereka terkadang menilai pertama kali adabnya. Bukan berarti kita istilahnya meninggalkan yang lainnya ya. Karena mereka melihat oh, ahlus sunnah eh, berjenggot, berjubah, lewat nggak pernah senyum. Padahal cuma satu orang. Akhirnya yang dipukul rata semuanya kan? Semua ahlus sunnah kena. Wah, Ahlus sunnah itu nggak beres mereka. Enggak bagus katanya. Lah kenapa? Lewat nggak pernah senyum padahal yang lewat itu berapa orang? Satu orang. Oleh karena itu kesalahan individu terkadang sama mereka dijadikan hujah semua alusunah jelek. Oleh karena itu jangan sampai ada pada diri kita. Paling minim salam assalamualaikum. Mereka jawab dengan jawab kan kita sudah menyapa. Nah barakallahu fikum sudah menyapa. Assalamualaikum. Silahkan misalkan jawabnya gitu nggak masalah kita nyapa. Apa maksudnya ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Karena sapaan salam hukum globalnya termasuk salah satu cara untuk apa? menimbulkan rasa kasih sayang yang Rasulullah mengatakan afala awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai menyayangi kata Rasulullah apa sebarkanlah salam di antara kalian ini menunjukkan bahwasanya akhlak dan adab memang diajarkan jangan sekedar mengandalkan manhaj dan akidah kemudian akhlak dan adab tinggalkan jangan semuanya diambil eh, berkata jujur ya tidak bohong, ya. tidak berkhianat ya. Nah, barakallahu fikum untuk semuanya kita berupaya semaksimal mungkin. Nah, karena apa? Karena yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengambil semua sisi dalam masalah agama ini, mau manhajnya, akidahnya, akhlak, adab, mafhum soalnya ya? Berikutnya. Nah, barakallahu fikum wa li ajli hidayatin nas dan juga dalam rangka Kitab tersebut diturunkan untuk memberikan hidayah kepada manusia. Wahia kutubun katsiratun la ya'lamuha illallah. Yang mana itu adalah kitab-kitab yang banyak yang tidak ada yang eh, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallazi sammallahu minha, perhatikan baik-baik ini. Dan kitab yang Allah telah namakan di antaranya Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Was Zabur, turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Wal Injil kepada Nabi Isa alaihissalam wal Quran kepada Nabi Muhammad SAW. alaihi wa Ibrahim Musa itu yang dikabarkan. Sisanya bagaimana? Beriman enggak kita? Beriman secara secara global. Kita lihat. Fa nu'minu bil kutubi ma sammallahu minha wa ma lam yusammi. Kita beriman dengan kitab-kitab yang Allah telah namakan dengannya di antaranya di sudah kita lewati dan semua kitab-kitab yang Allah Taala tidak menyebutkan namanya. Wa a'dhamuha Al-Qur'anul Karim. Yang paling besarnya adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim tantangannya banyak sekali dalam Al-Qur'an, tantangan kepada orang-orang yang mengaku bahasa Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia. Ditantang. Kalau benar ucapan manusia, datangkan buktinya. Datangkan buktinya. Tantangan mulai dari satu ayat, enam, atau satu surat bahkan, bahkan satu Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum itu mereka enggak mampu. Eh, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisurah. Kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah, datangkanlah kepada kami satu surat saja. Tantangan yang pertama, satu surat bayangkan. Mampu enggak mereka? Tidak mampu. Bahkan bukan manusia saja, jin ditantang juga. Jin dan manusia berkumpul sesuatu kemudian mendatangkan Nah barakallahu fikum yang semisal Al-Qur'an enggak akan mampu semuanya walaupun mereka berkumpul jadi satu dokternya, profesornya dari kalangan jin dan manusia. Paham ya? Karena jin manusia itu bisa dikatakan pembebanan syariat sama ya. Ada enggak jin yang jadi dokter gitu kira-kira? Gitu, nah? Profesornya gitu ya. Wallahu alam ya. Yang jelas jin dan manusia sama-sama dibebani syariat. Paham ya? Ditantang semuanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in sami'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Tantangannya, katakanlah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul bersatu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, mampu enggak mereka? Niscaya tidak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini. Walaupun mereka saling apa? bahu membahu, tolong menolong untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisalnya enggak akan mampu. Tantangan yang sangat luar biasa. Karena Al-Qur'anul Karim bukan sembarangan. Al-Qur'anul Karim adalah apa? Adalah benar-benar kalamullah jalla wa ala minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dimulai dari Allah taala dan kembali kepada dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia ditantang, diancam dengan neraka sakor. Apa itu neraka sakor? Apa neraka sakor? Eh? Neraka sakor itu bagaimana sifat-sifatnya? Eh? Sa'uslihi sakor. Karena ada yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia. Akhirnya Allah taala apa? Ansam. Sa'uslihi sakor. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka kama sakor? dan kamu tahu enggak apa itu neraka sakor? Apa neraka sakor? Apa berikutnya itu? Wa ma adraka mas sakor? La tubqi wa la neraka yang tidak menyisakan, tidak pula meninggalkan, semua dilahap situ. Eh, semuanya dihantam, diadab, dibakar. Kemudian apa? Sa'uslih sakar wa ma masakar, la tubqi wa la tadar, lawahatul bashar sebagai tempat untuk manggang manusia. Dijaga oleh malaikat berapa? Berapa? Alaiha 19. 19 malaikat menjaga di atasnya. Allahumma musta'ana sallallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.